Betapa banyak dan betapa besarnya nikmat yang Allah curahkan kepada kita sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak dan begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji apabila nikmat yang Dia berikan kepada kita disyukuri, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Tetapi kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka akan berubah menjadi azab. Nikmat tersebut akan berubah menjadi azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu mengingkari, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmatnya dan janganlah kita mengingkari nikmat Allah sehingga tidak berubah menjadi azab. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya mensyukuri nikmat itu dengan tiga perkara. Yang pertama diakui di dalam hati. Yang disebut dengan syukur nikmat itu dengan tiga rukun atau tiga perkara yang harus kita amalkan, barulah kita disebut orang yang bersyukur. Yang pertama sekali mengakui di dalam hati. Mengakui di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin Allah." Apapun nikmat yang ada pada kalian itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, yang harus senantiasa kita yakini dalam hati kita. Segala kenikmatan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita bekerja kemudian kita mendapatkan rizki atau orang tua kita memberikan harta warisan, itu semuanya hanya sebab. Itu semuanya hanyalah sebab. Demikian pula kita sehat, karena kita menjaga kesehatan atau ketika kita sakit kita ke dokter kita menjadi sehat itu hanya sebab Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang menyehatkan kita dan menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit adapun usaha kita menjaga kesehatan obatan obat-obatan dari dokter itu semuanya hanya sebab Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kita. Maka ini yang harus kita yakini, ini yang disebut dengan bersyukur, mengakui segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah. Yakni dengan mengucapkan alhamdulillah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaklah senantiasa kita ucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasianya Bapak Ibu sekalian. Mengapa surat Al-Fatihah yang Allah pilih untuk selalu kita baca dalam solat kita? Karena di dalamnya terkandung ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Agar dengan membacanya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah, Allah berikan nikmat ini kepada kita. Ya, kita puji Allah, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Bahkan jemaah sekalian, yang lebih uh, mencengangkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mulia beliau selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dan ketika ditimpa musibah. Ini nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja uh, lafaznya kadang agak beda kalau ditimpa musibah. Ketika diberikan kenikmatan beliau mengucapkan rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika beliau ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi beliau masih tetap mengucapkan alhamdulillah tetapi dengan tambahannya ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa jamaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengucapkan alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Karena kalau orang memahami di dalam musibah pun itu terkandung banyak sekali kenikmatan. Terkandung banyak sekali kenikmatan. Bahkan bisa jadi nikmat di dalam musibah lebih besar daripada nikmat di dalam nikmat itu sendiri. Contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak orang diberikan nikmat kesehatan. Diberikan nikmat harta. Diberikan nikmat waktu, diberikan nikmat kekuatan. Tetapi dia kemudian lupa dengan tugasnya beribadah kepada Allah. Dia terjerumus di dalam berbagai macam perbuatan dosa karena merasa kuat, merasa sehat, merasa punya harta. Sebaliknya orang yang ditimpa penyakit atau ditimpa satu musibah dia kemudian tersadar. Sehingga dia mengoreksi dirinya, barangkali dia banyak dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Berarti kalau begitu, musibah lebih baik baginya. Daripada dia diberikan nikmat, namun dia tidak bersyukur. Jadi, justru kadang-kadang musibah itu lebih banyak nikmatnya dibanding nikmat itu sendiri. Oleh karenanya dikatakan para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah pada hakikatnya itu bencana. Pada hakikatnya itu adalah bencana. Sebaliknya, musibah yang mendekatkan kita kepada Allah itu hakikatnya adalah nikmat. Dan juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita orang yang ditimpa musibah itu maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana sabda beliau, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Ini masya Allah nikmat yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang Muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Belum lagi pahala sabar. Kalau dia bersabar menghadapi musibah, maka Allah akan berikan pahala sabar dan pahala sabar itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Makanya jemaah sekalian, ini sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa musibah pun beliau malah bersyukur. Beliau malah bersyukur. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis tentang orang yang ditimpa musibah besar yaitu kehilangan sang buah hati kehilangan anak yang tercinta. Ya. Mungkin kalau kita kehilangan harta adalah hal yang sepele bagi kita atau kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan anak. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Kalian telah mengambil anak hambaku Para malaikat berkata, iya. Kemudian kata Allah, Qobattum samarata fuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Malaikat berkata, iya. Kemudian kata Allah, Mada qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku tersebut? Dan Allah tentu Maha tahu apa yang yang dia katakan. Setelah buah hatinya diambil oleh Allah. Buah hati kita, anak-anak kita milik Allah. Terserah Allah apakah akan terus dibiarkan bersama kita atau diberi diambil lebih cepat? Karena itu milik Allah. Maka kata Allah, apa yang dia katakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat menjawab, "Hambamu itu berkata, Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba perhatikan hadis yang mulia ini Bapak Ibu sekalian. Ketika anaknya diambil oleh Allah, dia masih mengucapkan alhamdulillah. Baru disusul dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia masih sempat bersyukur dalam keadaan sangat sedih tentunya. Bahkan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ber, meninggal anak beliau Ibrahim yang masih kecil, beliau menangis. Ini seorang nabi sampai menitikan air mata, sangat bersedih. Tetapi kemudian orang yang disebutkan dalam hadis tersebut dia ucapkan terlebih dahulu alhamdulillah baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah pujian kepada Allah. Ya, subhanallah. Akibat dia dapat musibah besar, kehilangan anak, tapi dia sabar dan dia masih ucapkan alhamdulillah, maka Allah balas dengan surga bahkan sebuah istana di surga yang dinamakan istana alhamdulillah. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, anak yang meninggal sebelum balik itu, maka dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya ya dan akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ya, jadi memang musibah itu di satu sisi kita lihat hal yang menyedihkan, tapi sebenarnya di sisi lain perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Dan kalau kita mengerti hakikat ini, ini akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi musibah apapun. Karena kita mengerti musibah ini ada sisi baiknya yang bisa jadi lebih besar daripada kenikmatan. Ya, seperti saya contohkan tadi orang yang diberikan nikmat malah banyak terjerumus dalam maksiat. Ketika diberikan ujian berupa kemiskinan, berupa kefakiran, bahkan penyakit, dia kemudian selalu ingat Allah, selalu ingat beribadah kepada Allah, selalu ingat mati. Ketika diberikan anugerah kekayaan, kesehatan, dia lupa kepada Allah, selalu berbuat maksiat. Iya. Maka ini yang kedua, kita puji Allah, kita sebut alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, rukun bersyukur yang ketiga adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Tidak digunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Inilah tiga rukun bersyukur. Siapa yang mengamalkan tiga rukun ini barulah dia disebut orang yang bersyukur. Walaupun dia buat acara kemudian namakan acara syukuran, tapi kalau dia belum mengamalkan tiga ini, dia bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu kalau dia memiliki tiga rukun ini. Yang pertama dia akui nikmat itu dari Allah, yang kedua dia puji Allah dengan lisannya karena telah menganugerahkan berbagai nikmat kepadanya. Kemudian yang ketiga dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepadanya, bukan untuk berbuat dosa. Ya. Allah berikan nikmat harta kepada kita, kita gunakan untuk bersedekah misalkan, untuk umroh, untuk berbagai macam ibadah. Intinya jangan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah berikan berbagai macam fasilitas kepada kita, kita gunakan untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Demikian seterusnya, apabila kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya, maka kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Oleh karenanya jemaah sekalian, kata kunci di dalam kesyukuran itu pada hakikatnya adalah ibadah. Itu kata kunci kesyukuran. Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu maknanya adalah selentiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka inilah yang disebut dengan orang yang bersyukur, yaitu orang yang senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, inti daripada ibadah, inti daripada ibadah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Ini inti daripada ibadah. Jadi harus kita pahami ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah. Bukan sekedar menyembah Allah. Tapi ibadah itu adalah memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah, disertai dengan keyakinan. Hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah, selain Allah tidak patut untuk disembah. Tidak patut untuk disembah. Oleh karenanya, hakikat ibadah adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah serta menjauhi semua sesembahan selain Allah. Dan jemaah sekalian, pentingnya ibadah dalam hidup kita, pentingnya mentauhidkan Allah, maka Allah telah mengabarkan kepada kita, inilah sesungguhnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, bukan untuk yang lain. Kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. وَمَا ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rizki kepada mereka pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan, kemudian setelah kita diciptakan Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah masih terus menganugerahkan rizki dan kenikmatan kepada kita. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita semua itu agar kita beribadah kepadanya. Agar kita menyembahnya, memurnikan ibadahannya kepadanya Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan ditutup dengan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka pada hakikatnya satu. Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula Ani'budullaha wujitanibu butogut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ada satu kalimat yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya dan selalu mengucapkannya bahkan kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mengakhiri hidup kita dengan kalimat tersebut. Barang siapa yang beriman kepada kalimat ini dan mengakhiri hidupnya dengan kalimat tersebut, maka dia dijamin masuk surga. Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan kalimat yang mulia ini terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama disebut an-nafiyu, penafikan. Kalau kita mengamalkan dua rukun ini, maka kita telah beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan dua rukun ini, maka kita belum disebut orang yang beribadah kepada Allah. Rukun yang pertama adalah rukun an penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa artinya penafikan? Artinya adalah menganggap salah. Semua yang dianggap atau diyakini sebagai Tuhan selain Allah. Itu arti la ilaha. Artinya kita meyakini semua yang dituhankan oleh manusia selain Allah salah. Tidak benar. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Hanya Allah satu-satunya yang patut dianggap Tuhan yang berhak disembah. Oleh karena itu arti kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat di antaranya dalam surat Al-Hajj dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil dialah Allah sesembahan yang benar adapun yang mereka sembah selainnya semuanya adalah salah itu yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah jadi ini dua rukun yang harus kita amalkan kalau kita mengamalkan dua-duanya barulah kita disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah Orang yang beribadah kepada Allah itulah orang yang bersyukur kepadanya. Oleh karena karenanya jemaah sekalian, dosa terbesar yang perlu kita waspadai dalam hidup ini adalah dosa yang dapat menghapuskan seluruh amal ibadah kita, yaitu dosa syirik. Dosa itu kan banyak. Bapak Ibu sekalian, dosa itu banyak sekali. Tetapi harus kita pahami dosa yang terbesar, yang paling Allah murkai, yang lebih harus kita waspadai adalah dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik artinya iri hati kepada orang, bukan. Ya. Tapi artinya menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah ini akan menghapuskan seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan dan juga menghalangi amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ini bahayanya dosa syirik. Jadi ibaratnya kalau kita sudah berwudu, Bapak Ibu sekalian kalau sudah berwudu, kemudian misalkan buang angin. Maka wudunya batal. Andai melakukan sholat, sholatnya nggak sah. Ya, kalau seseorang sholat seribu rakaat sekalipun, padahal dia sudah buang angin, kemudian dia tidak berwudu lagi, nggak sah sholatnya. Demikian pula seluruh ibadah kita. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, maka Islam kita batal. Iman kita batal, tauhid kita batal. Maka seluruh ibadah kita menjadi batal. Itu bahayanya syirik. Jadi ibadah yang akan kita kerjakan tidak diterima dan ibadah yang sudah pernah kita kerjakan itu menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini bahaya perbuatan dosa syirik akan menghapuskan amal ibadah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang namanya orang musyrik itu bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Sebab seluruh amal ibadahnya terhapus. Sehingga dia tidak patut disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu beribadah kepadanya. Iya. Kemudian jamaah sekalian, apa contoh dosa syirik? Contohnya sangat banyak sekali. Tapi sangat disayangkan banyak orang yang mengaku muslim namun masih bergelimang dengan perbuatan dosa-dosa syirik kepada Allah. Mungkin saya berikan di antara contohnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Doa itu adalah ibadah yang sangat agung meminta pertolongan di dalam doa kita adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita tidak kita telah menyekutukan Allah dan tidak beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ada sebagian orang yang mengaku muslim. Bahkan setiap hari dia ucapkan dalam solatnya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ketika dia ditimpa musibah, kemana dia pergi? Dia mencari tempat-tempat yang dia anggap keramat. Atau kuburan-kuburan yang dia anggap keramat. Untuk bermohon dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Iya. Atau dia meyakini di satu tempat karena itu tempat keramat, ada penguasanya tersendiri. Maka keyakinan seperti ini juga sudah termasuk kategori syirik. Kalau kita meyakini di laut ini atau di gunung tertentu dan di laut tertentu itu ada penguasanya tersendiri. Itu sudah termasuk kategori syirik. Allah yang menguasai seluruhnya, tidak ada penguasa tersendiri di situ. Ya, dan pada hakikatnya itu hanyalah uh, setan-setan yang ingin menyesatkan manusia. Iya. Kemudian juga setiap hari dia membaca ia kena budu wa iya kena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata dia lebih percaya kepada jimatnya. Ini contoh kesyirikan. Bukannya bertawakal kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Dia malah bergantung kepada jimatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, <coughs> "Man tamimatan fakad ashraq. Siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Ada juga orang yang lebih takut terhadap hari-hari yang katanya bisa mendatangkan sial. Atau dia bergantung kepada hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan. Sampai-sampai mereka punya hitungan-hitungan tersendiri untuk mempelajari yang mana hari sial dan yang mana hari beruntung. Kalau ada yang mau menikah, harus dihitung-hitung dulu. Kapan tanggal lahir calon pengantin pria dan kapan tanggal lahir calon pengantin wanita. Untuk ditentukan hari baiknya dan hari sialnya. Sampai-sampai ada yang gak jadi nikah. Na'udzubillah. Ini semuanya syirik. Ini semuanya syirik. Rasulullah SAW telah menegaskan orang tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik. Tapi Masya Allah masih banyak yang seperti ini. Ada pula yang mau bangun rumah, harus dilihat dulu arah yang baik untuk rezeki katanya. Ini termasuk kesyirikan. Seorang muslim itu harus yakin, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Hanya Allah yang mampu menghilangkan mudaratnya. Hanya Allah yang mampu melindunginya. Hanya Allah yang mampu menimpakan kemudaratan kepadanya maka hendaklah dia hanya bertawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada lagi orang yang menyembelih hewan sebagai sesajen, sebagai persembahan kepada selain Allah. Padahal menyembelih itu ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Ini hanya sekedar contoh-contoh perbuatan-perbuatan syirik yang masih banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Padahal kesyirikan itu dapat menghapuskan seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah adalah dengan senantiasa beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mungkin sebagai penutup, saya tambahkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua sisi kehidupan yang akan senantiasa menyertai kita dan bagaimana cara untuk menghadapi dua sisi kehidupan tersebut yaitu nikmat dan musibah. Jemaah sekalian, nikmat dan musibah akan senantiasa menyertai kita. Akan senantiasa bersama dalam hidup kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka bagaimana cara menghadapinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakara kana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Kehidupan yang demikian itu tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi, inilah dua sisi kehidupan yang harus dihadapi dengan dua sisi ibadah, yaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ketika Allah berikan kenikmatan kita bersyukur, ketika Allah berikan musibah kita bersabar. Maka nikmat itu akan menjadi kebaikan apabila kita syukuri dan sabar itu juga dan musibah itu juga akan menjadi kebaikan apabila kita sabar menghadapinya. Iya. Tetapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu berubah menjadi petaka. Demikian pula, musibah kita tidak hadapi dengan kesabaran, malah mendapatkan dosa. Jadi ibaratnya kita sudah jatuh, masih ditimpa tangga. Kalau kita menghadapi musibah dengan kekesalan dan kemarahan saja, tidak bersabar di dalam menghadapinya. Bahkan tadi sudah kita katakan, kalau para nabi ditimpa musibah itu bukan lagi sabar, lebih tinggi daripada sabar, malah bersyukur, malah senang. Itu sifat para nabi dan rasul, orang-orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, malah mereka senang. Mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu di balik musibah itu ada berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jemaah sekalian, Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebuah tausiah ringkas pada kesempatan yang mulia ini. Mungkin sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab. Saya persilahkan, Pak. Ya, makasih itu aja. Itu ustadznya resmi dari KUA bukan, Bu? Uh, di dalam Islam pernikahan antara uh, orang yang berbeda agama memang ada satu bentuk yang dibolehkan. Hanya satu. Selain itu semuanya tidak sah. Yaitu apabila laki-lakinya muslim kemudian wanitanya itu Yahudi atau Nasrani. Itu satu-satunya yang dibolehkan, yang sah. Selain itu tidak sah. Contohnya selain itu apa? Laki-lakinya Muslim, perempuannya selain Yahudi dan Nasrani. Apakah itu Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, itu semuanya tidak sah. Iya. Ya, hanya khusus semua jenis Kristen, Bu. Semua jenis Kristen, mau Katolik, mau Protestan, semuanya, semuanya. Semuanya boleh. Iya. Itu dari segi sahnya. Kalau dibalik, maka tidak sah. Misalkan wanitanya muslimah, kemudian laki-lakinya Yahudi atau Kristen, itu nggak sah. Ya, itu dibalik nggak sah. ya, Iya betul. Pemimpinnya mesti Islam. Ya. Dan itu tentunya ada hikmah dibalik itu. Hikmahnya adalah karena pemimpin itu pada umumnya dia bisa mengajak dan membimbing istri untuk kemudian masuk Islam. Ya. Tapi kalau wanitanya yang muslimah, pemimpinnya yang kafir, ini biasanya agak sulit. Iya. Jadi itu satu-satunya yang dibolehkan. Iya. Dibolehkan dan bukan berarti dianjurkan. Iya. Dibolehkan bukan berarti dianjurkan. Makanya dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melarang para sahabat untuk menikahi wanita-wanita Nasrani dan Yahudi. Ya, kenapa? Karena masih banyak wanita-wanita muslimah yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik daripada wanita-wanita kafir tersebut. Iya. Jadi itu yang perlu dipahami dari segi sah dan tidaknya itu sah sebab laki-lakinya muslim dan perempuannya adalah Kristen ataupun Yahudi. Ya, itu satu-satunya yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah, "Wal muhsanatu minal ladina utul kitab." dan dihalalkan bagi kalian dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab. Nah, jadi ada syarat di situ. Yaitu wanita-wanita yang menjaga kesucian diri. Maksudnya apa menjaga kesucian diri? Dia bukan wanita pezina. Ya, dia bukan wanita pezina dan sudah kita maklumi orang-orang kafir itu dalam masalah hubungan uh, Antar laki-laki dan wanita mereka nggak terlalu peduli dengan halal dan haram kan? Ya, jadi itu ada syaratnya. Dia bukan wanita pezina. Kemudian ada juga syarat yang lain. Laki-laki ini tentu dia yakin terlebih dahulu bahwa dia sudah punya cukup ilmu dan iman untuk membimbing istrinya. Jangan sampai malah dia yang terjerumus dan itu banyak terjadi. Dia sok merasa beriman pada akhirnya dia malah yang terjerumus menjadi kafir, bukan istrinya menjadi beriman, dia yang malah menjadi kafir. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dia harus memastikan seluruh anaknya muslim. Tidak boleh ada satupun yang mengikuti agama ibunya, nggak boleh. Itu tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi harus dia pastikan seluruh anaknya itu muslim. Dan sekali lagi ini bukan anjuran hanya saja dari segi hukum itu dibolehkan dalam artian sah menurut syariat Islam. Tapi kalau si wanita ini diajak masuk Islam tentu lebih baik. Ya kan sebelum dia masuk sebelum nikah kemudian diperintahkan mengucapkan syahadat tentu itu lebih baik. Makanya aneh kalau seorang ustaz tidak menganjurkan itu. Betul itu bukan syarat sahnya, tapi hendaklah dianjurkan. Ya, dianjurkan dia masuk Islam karena dengan masuk Islam itulah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala sebab Allah telah menegaskan innad dina indallahil islam agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam iya kemudian uh, juga harus terpenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut Islam jadi bukan berarti dia menikah begitu saja tapi harus terpenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut Islam yaitu yang terpenting adalah adanya wali. Siapa itu wali? Wali itu adalah uh, orang tuanya si wanita tersebut. Ya, nggak boleh hanya sekedar pendeta saja. Harus orang tuanya kecuali orang tuanya sudah mewakilkan kepada apa namanya pendeta tersebut, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu menau misalkan atau bahkan nggak setuju, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Yang menikahkan itu yang berhak hanyalah wali. Ya. Kalau wali tidak mau, maka berpindah perwalian itu kepada wali yang lain. Ya, kepada wali yang lain. Misalnya bapaknya, ayahnya nggak mau, maka pindah kepada kakeknya atau kepada kakaknya atau adiknya atau kalau janda kalau dia punya anak kepada anaknya, anaknya yang menikahkan. Ya. Kalau semua wali tidak mau, baru berpindah ke pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia adalah KUA. Iya. Boleh juga walinya itu mewakilkan kepada KUA. Ya, makanya saya tanya tadi, ustadz itu dari KUA atau bukan? Ya, kalau dia hanya mewakili diri sendiri, itu tidak sah dianggap sebagai wali. Harus pemerintah. Nabi SAW bersabda, eh, As-sultanu waliyun man la waliyalahu. Pemerintah itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ya, jadi tetap harus terpenuhi syarat-syarat pernikahan menurut Islam. Di antaranya yang terpenting adalah adanya wali. Baik. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Sama-sama. Silahkan. Iya. Uh, orang yang melakukan seperti itu, me, apa namanya, menggosok-gosok kain kiswah Ka'bah kemudian digosok ke tubuhnya, itu namanya dia mencari berkah mencari berkah. Nah, mencari berkah dari satu benda yang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bahwa di benda itu memiliki berkah juga termasuk kategori syirik. Ya. Ketika dulu para sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkanlah kami sebuah pohon untuk mencari berkah sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertakbir, beliau berkata, Allahu akbar, apa yang baru saja kalian ucapkan itu sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam wahai Musa, buatkanlah kami patung atau berhala yang bisa kami sembah sebagaimana yang mereka miliki. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang mencari berkah dari benda-benda apakah itu pepohonan, batu-batuan ataupun kain kiswah Ka'bah sama dengan orang yang menuhankan benda-benda tersebut. Sebab yang bisa memberikan berkah kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin maha berkah Allah, dialah sebaik-baiknya pencipta. Kalau kita meyakini benda ini bisa memberikan berkah kepada kita, berarti kita samakan benda itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama menjelaskan itu bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau dia yakini kiswah Ka'bah itu atau benda apa saja ya dapat memberikan keberkahan dengan sendirinya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia masih yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah termasuk kategori syirik kecil. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah termasuk perbuatan kesyirikan, ya. Dan perbuatan yang sia-sia, ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hmm. Betul di Masjidil Haram itu tempat yang penuh berkah. Tempat yang penuh berkah. Tetapi mencari berkahnya ada aturannya. Apa aturannya mencari berkah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Memperbanyak ibadah di situ. Terutama sholat sunnah. Iya. Terutama sholat sunnah. Saya belum tahu ada dalil khusus melakukan sholat di situ. Tetapi secara umum di masjid Masjidil Haram secara keseluruhan dianjurkan untuk melakukan sholat. Ya, dua rakaat seperti seratus ribu. Ya, satu solat seperti seratus ribu solat di masjid yang lain. Kalau di masjid Nabawi, satu solat seperti seribu solat. Ya, dilipat gandakan menjadi seribu. Kalau di Masjidil Haram, dilipat gandakan menjadi seratus ribu. Jadi ini yang diperbanyak. Ya, perbanyak solat sunnah. Ya, walaupun nggak ada sebab, itu namanya solat sunnah mutlak. Ya, nggak ada sebab apa-apa kita pingin solat sunnah. Demikian pula kalau sudah capek solat sunnah, baca Al-Quran. Ya. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. Kurangi jalan-jalan. Ya. Kurangi jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Iya. Apalagi sampai ada keyakinan-keyakinan tertentu di sana. Misalkan ke Gua Hira untuk mencari berkah. Nah itu juga hmm. hati-hati. Sama dengan yang apa namanya menggosok-gosok kain kiswah Ka'bah tadi. Ya. Dan hati-hati itu kain kiswah Ka'bah jangan sampai digunting. Nanti berurusan sama polisi. ya. Ya. Nah orang yang menggunting itu dia niatkan untuk dijadikan sebagai jimat. Itu juga termasuk kategori syirik. Ya, jadi maksimalkan waktu yang singkat selama di uh, kota Madinah dan kota Makkah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, kurangi jalan-jalan. Ya, boleh saja jalan-jalan, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian di kota Madinah itu, yang disyariatkan untuk dikunjungi, pertama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang pertama. Kemudian setelah kita berada di Masjid Nabawi, dianjurkan ber, berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berziarah ke pemakaman Baki yang ada di samping situ. Kemudian berziarah ke makam syuhada Uhud. Ya. Dan dianjurkan solat di Masjid Kuba. Paling tidak sekali solat sekali sholat dari sholat lima waktu. Kalau bertepatan kita berkunjung pas sholat lima waktu, kita sholat di masjid Kuba tersebut. Ya, itu saja yang dianjurkan. Selain itu tidak dianjurkan. Ya, baik. Kemudian di Makkah, di Makkah kalau umroh tidak dianjurkan mengunjungi apapun selain area tawaf dan sa'i ya tidak disyariatkan kita mengunjungi gua Hira tidak disyariatkan kita mengunjungi Jabal Rahmah atau Arafah itu Arafah hanya nanti ketika haji ya adapun umroh nggak perlu kita ke sana ya Iya. Iya <laughs> nggak ada dalilnya pak. Uh, intinya manfaatkan waktu untuk beribadah, jangan buang waktu untuk uh, melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, kalau cuma wisata di sini juga banyak Ya. Nah, ya. barangkali demikian. Wallahu a'lam. Oh. Baik. Pertama, hukum menjamak solat karena ada satu hajat kebutuhan darurat seperti itu, hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan. Iya. Uh, apalagi terkait dengan nyawa orang. Ya, itu tentu sangat dianjurkan malah di dalam syariat. Ya, Jadi boleh saja dijamak dijamak Eh, misalkan antara duhur dengan asar, walaupun kemudian ternyata selesai operasi masih ada waktu asar. Tidak wajib lagi, tidak perlu lagi untuk mengerjakan sholat asar. Ya, karena sudah dijamak tadi. Ya. Kalaupun belum sempat dijamak, maka nanti dijamak takhir kalau begitu. Ya. Ataupun dikerjakan walaupun sudah keluar waktu. Karena pernah juga Rasulullah SAW di dalam satu peperangan, beliau uh, belum menjamak antara zuhur dengan asar sehingga beliau tidak melakukan sholat asar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Ya, maka beliau sholat asar dulu, padahal sudah masuk waktu maghrib, beliau sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib. Jadi kerjakan sesuai dengan, tetap sesuai dengan urutannya. Ya, jadi asar terlebih dahulu, walaupun sudah habis waktu, tetap asar terlebih dahulu, baru kemudian waktu maghrib. Ya, jadi itu pernah juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya kalau alasan itu maka dibolehkan. Tapi kalau alasan karena apa namanya jadwal nonton bola maka tidak boleh. Ya. Betul. Tetap niat sholat asar di waktu maghrib dan tetap sesuai urutan. Mana yang lebih dulu itu dikerjakan. Ya. Tetap empat rakaat, Bu. Kalau di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan asar terlebih dahulu ya dalam kasus ketika beliau diserang oleh orang-orang kafir sampai tertunda nggak bisa sholat asar uh, kecuali nanti setelah masuk waktu maghrib maka beliau sholat asar terlebih dahulu baru kemudian maghrib ya jadi tetap sesuai urutan ya dan tetap empat rakaat yang dibolehkan dua rakaat itu hanya ketika kita sedang safar ya sedang melakukan perjalanan ya itu dibolehkan untuk sholat dua rakaat ya yang yang maksudnya yang empat rakaat jadi dua, yang tiga tetap tiga, yang dua tetap dua. Ya. Jawabannya boleh selama kita tidak niat menetap, tidak niat untuk tinggal di kota tersebut, masih berniat safar. Boleh selama apapun. Bahkan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu selama enam bulan di Azerbaijan beliau masih terus apa namanya mengkasar solat. Ya. Adapun menjamak solat itu hanya dibolehkan ketika kita lagi butuh Maksudnya dalam keadaan yang uh, mepet waktu, misalkan mengejar eh, jadwal-jadwal uh, penerbangan. Nah, dengan sebab itu boleh untuk menjamak. Iya. Tetapi mengkosor solat itu perjalanan kita susah ataupun ataupun nyaman itu dibolehkan untuk mengkasar solat untuk meringkas yang empat rakaat menjadi dua rakaat tapi untuk menjamaknya, yaitu menggabungkannya di satu waktu, itu janganlah dilakukan kecuali memang kita butuh. Memang kita butuh. Tapi kalau kita sudah tinggal di hotel, sudah agak santai, tidak mengejar apa-apa, itu lebih baik kerjakan di apa namanya pada waktunya. Iya, kemudian bagi yang laki-laki lebih afdol lagi menghadiri sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat yang ada di situ. Iya. Hmm. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Pertama tentang buku tersebut, uh, cobalah diperhatikan buku-buku yang kita baca. Kalau di situ tidak didukung dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yang yang kita bisa yakinkan ini hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi terhadap buku-buku seperti ini karena tidak semua yang diucapkan di yang diajarkan di buku-buku itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kadang mereka menulis hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang palsu. Ya. Kemudian tentang sholat sunnah yang yang tidak dibolehkan itu hanya ada dua, yaitu setelah subuh dan setelah asar. Ya. Adapun setelah isya itu sangat dianjurkan. Ya. Yang terlarang hanyalah setelah uh, subuh dan setelah asar. Dua itu aja. Ya. Tetapi kobra subuh dan kobra asar itu ada. Ya, baik. Ya. Pertama, uh, sebetulnya harus dibedakan antara najis dan kotoran. Tidak semua kotor itu najis. Ya. Jadi selama kita tidak menginjak kotoran manusia misalkan atau kotoran hewan, itu pun nggak semua hewan. Hewan yang tidak halal dimakan itu kotorannya najis. Tapi hewan yang halal dimakan kotorannya bukan najis. Walaupun itu kotor. Ya. Jadi nggak semua itu kotor dianggap sebagai najis. Ya, jadi bisa saja kita anggap kotor tapi tetap suci. Ya kata misalkan kita di pakaian kita tertuang kuah sayur, itu kan kita anggap kotor, tapi itu bukan najis. Ya, makanya boleh kita makan. Ya. Jadi kita sudah injak debu-debu di luar, selama itu bukan kotoran manusia atau kotoran hewan yang haram dimakan, itu bukan najis. Ya, bukan najis. Ya. Kemudian, kalaupun najis tapi sudah terbungkus di dalam plastik, tidak terbuka itu nggak masalah ya sama dengan uh, misalnya kita sholat di atas sejadah ini di bawahnya ada najis tidak ada masalah ya tidak ada masalah yang penting dia posisinya di bawah nggak bersentuhan langsung dengan kita yang menjadi masalah apabila bersentuhan langsung dengan kita maka sholatnya tidak sah yang menulisnya itu uh, Ustadz Muhammad Jafar itu ya nah salah satu yang menggelitik itu ada pernyataan bid'ah bahwa uh, kita dilarang mengazani saat memasuki jenazah ke dalam kubur. Nah itu uh, saya kurang paham juga hadis. Apakah ada hadis yang melarang ya. atau? Hmm. Ya. Jadi memang tidak ada dalil mengumandangkan azan dan iqamah ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Iya, itu tidak ada dalil, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terlarang ya karena beliau telah bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami amalan tersebut tertolak jadi semua apa saja semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu tertolak percuma kita kerjakan ya nah termasuk mengumandangkan azan dan iqamah ketika memasukkan jenazah ya kalau memanggil orang sholat, nah itu disyariatkan. Tapi ketika mengubur jenazah itu tidak disyariatkan. Iya. Jadi artinya terlarang, ada hukumnya tidak? Iya. Berdosa atau gemar? berdosa? Hukumnya haram pak. Oke. ya. Kan gini, tadi saya bilang itu berdosa ya kata iya. saya. Hmm. Uh, untuk tidak dilakukan oleh kesemua semua orang, Ustaz ya. Kenapa dari pihak MUI tidak menjelaskan bahwa itu mohon dilarang? Hmm. Kenapa ya. tidak ada uh, apa fatwa atau bentuknya bahwa itu jelas tidak boleh? Ya. Karena yang satu semua orang pasti pada saat memasukkan mayat ke liang kubur pasti diazankan. Ya. Hmm. Uh, sebetulnya fatwa-fatwa ulama besar dunia yang lebih yang cakupannya lebih luas daripada MUI itu sudah ada. Ya, itu sudah ada. Ya. Uh, larangan-larangan uh, ada fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang hal-hal yang mengada-ada di dalam kuburan. Iya. Itu sudah ada di fatwa seperti bisa dilihat di dalam uh, kitab Fatwa Lajnah Daimah, Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta. Itu komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa yang menghimpun ulama-ulama besar di kota suci Makkah dan Madinah. Nah, di buku itu sudah dijelaskan. Ya, Nah itu. Uh, juga MUI itu juga sebetulnya punya buku fatwa yang sudah diedarkan. Hanya saja saya juga belum baca secara detail apakah ada fatwa terkait itu atau tidak. Iya. Nah, kemudian yang menjadi ukuran kita beribadah, yang menjadi ukuran kita beribadah, yang paling utama adalah dalil, Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu ukuran utama kita beribadah. Uh, adapun seperti fatwa MUI itu hanyalah pendukung saja, bukan sumber utama. Kalau kebetulan ada yang mendukung ibadah tersebut sehingga kita semakin yakin, alhamdulillah. Kalau tidak ada itu pun tidak akan merubah status hukum. Iya. Yang akan menentukan status hukum itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu yang beliau sabdakan, taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian masih berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, inilah dua perkara. Kalau kita berpegang dengan keduanya, apakah itu ada dalam fatwa MUI atau tidak? Nggak ada pengaruhnya. Ya. Jadi beliau hanya mengatakan dua perkara ini. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga kadang-kadang fatwa MUI itu difatwakan berdasarkan kasus-kasus yang ditanyakan masyarakat. Kemudian keluar fatwa. Iya, jadi kemungkin kalau belum ada masuk pertanyaan, fatwanya belum keluar. Ya, itu yang saya ketahui. E, kebanyakan kasus-kasus yang difatwakan oleh MUI karena adanya pertanyaan dari masyarakat. Ya, baru kemudian keluar fatwa. Dan sebetulnya kalau kita bicara kasus, bukan hanya masalah itu, masih banyak yang belum keluar fatwanya. Sebetulnya kalau kita perhatikan hadisnya, sungguh mengerikan, ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak aku contohkan fa inna kulla bid'ah karena setiap yang baru dalam agama itu disebut bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat wa kullu dalalatin finnar dan setiap yang sesat tempatnya di neraka jadi ancamannya mengerikan nggak bisa kita katakan ini dosa kecil ya kalaupun dosa kecil ya tetap saja nggak boleh kita lakukan ya nah ini satu lagi Ustaz ya. uh, kan di Indonesia nih kalau kalau meninggal kan kalau budaya Jawa ada yang ngaji ngajiin tuh yasinan tiga hari atau Sumatera kadang hanya satu kali sehari aja itu sebenarnya aturannya gimana sih Pak Maksudnya kalau orang meninggal dunia? Ah, oh iya. itu kita yasinin atau hanya ngajiin baca Al-Quran aja atau bagaimana? Sehari atau ada yang seminggu, ada yang tiga yeah. hari gitu. Menentukan hari-hari itu, hari-hari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, itu tidak ada dalil sama sekali. Iya ya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun membacakan Al-Qur'an untuk si mayit itu pun tidak ada dalil harus surat khusus, harus Yasin. Iya. Memang ada sebagian hadis tapi semuanya lemah. Hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Iya. Atau hanya surat Al-Fatihah saja. Iya. Dan apakah kita yang membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan untuk si mayit, itu sampai atau tidak, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama masih berbeda pendapat. Memang sebagian ulama mengatakan, uh, kalau kita berniat, sampai kepada si mayit. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak sampai. Dan termasuk yang berpendapat tidak sampai adalah Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau orang mengatakan itu ajar Imam Syafi'i itu tidak benar. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang berpendapat amalan yang kita baca, apa Al-Quran yang kita baca, tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati. Beliau berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa laisa insan illa ma sa'a." Manusia itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang telah dia usahakan. Maka kita yang baca Al-Qur'an berarti kita yang berusaha, bukan orang yang sudah mati. Nah, oleh karena itu, kalau anak kita yang baca Al-Qur'an, otomatis pahalanya mengalir kepada orang tuanya nggak perlu dia niatkan. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sendiri yang mengusahakan anak ini belajar Al-Quran, membiayainya, atau malah mengajarkannya sendiri. Jadi ketika anak ini membaca Al-Quran, bahkan melakukan semua amal soleh, otomatis pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Ya, jadi nggak perlu dia niatkan secara khusus ini untuk orang tua saya. Otomatis mengalir kepada orang tuanya. Iya. Jadi harus dibedakan antara membacakan Al-Quran dan mendoakan. Mendoakan itu seperti kita mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu ya Allah Ampunilah dia dan rahmatilah dia Maafkanlah dosa-dosanya Itu namanya mendoakan Beda dengan membacakan Al-Quran Ya, itu harus dibedakan Itu dua amalan yang berbeda Baik, mungkin sudah <laughs> masuk waktu duhur ya Ya, ini saja ya.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 sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh